الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي para ikhwan dan para akhwat hafizakumullah jami'an <clears throat> alhamdulillah malam hari ini di rumah Allah yang mulia ini Masjid Al-Barakah kita dapat berkumpul dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita lindungannya, taufiknya dan hidayahnya hingga akhir hayat kita. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiul Rahmah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Tema kita pada malam hari ini berangkat daripada beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim tepatnya berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh wa kana asyaitanu lil insani khadula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita ungkapan orang-orang zalim yang salah mengambil teman dalam kehidupan dunianya yang berujung kematian dan neraka menunggunya dalam bentuk penyesalan yang tiada artinya dia mengucapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ucapan ini dalam surah Al-Furqan pada ayat 27 wa yauma ya'dhu adh 'ala yadayhi pada hari tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan yang tiada makna karena nasi telah menjadi gu, telah menjadi bubur yaqulu dia hanyalah mampu dengan kata yang dongkol mengucapkan ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila Aduhai Kalaulah saja saya dahulu Mengambil jalan Yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia menyesal Kalaulah dulu saya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada agamanya, mengikuti sunnahnya, tidak seperti ini nasib saya. Ini ucapan orang-orang yang menzalimi dirinya. Karena tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengupat dirinya sendiri sebagai penyesalan dan berkata, "Ya wailata laitani aduhai kalaulah dahulu saya lam attakhidh fulanan khalila." Tidak menjadikan si fulan itu sebagai kekasih saya, sebagai teman dekat saya. Tidak seperti ini nasibku. Subhanallah. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh Sungguh dia temanku tersebut yang kuanggap kekasihku menyesatkanku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ba'da idza'an setelah datang kepadaku peringatan kebenaran petunjuk dia yang membuat aku tersesat dia yang menyeret kakiku ke neraka jahanam dia mengatakan laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani sungguh dia telah menyesatkan saya daripada petunjuk daripada zikrullah daripada agama Allah setelah datang kepada saya wa kana syaitanu lil insani sungguh syaitan bagi manusia khadhula senantiasa menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan itulah makna khadhula ayat yang mulia ini ikhwati rahimakumullah turun tentang dua sosok manusia yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama tafsir dalam tafsir Tabari antaranya dua orang anak manusia yang satu telah bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cinta kepada Nabi dia tertarik kepada Nabi tapi belum mengucapkan Islam dia telah coba-coba menghadiri perkata, yakni majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Uqbah bin Abi Mu'id dia terpana melihat sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan yang indah sehingga suatu ketika datanglah Uqbah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad sudilah kiranya Tuhan mendatangi rumah saya saya menjamu Tuhan Saya siapkan makanan-makanan Datanglah, nikmati hidangan saya Saya cinta kepada Tuhan Itulah bahasanya Kata Nabi Wahai oh Uqbah Saya tidak akan pernah mencicipi makanmu Kecuali jika telah engkau ucapkan kalimat Syahadat kecuali engkau telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah barulah saya akan merasakan makananmu saya akan memakan apa yang kau hidangkan kepada saya maka akhirnya ikhwati akhwati rahimakumullah nabi pun datang ke rumahnya menghadiri jamuannya Oi Uqbah saya tidak makan hidangan ini sampai kau ucapkan kalimat tersebut maka Uqbah ingin mencari keridhaan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seketika dia pun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah maka Rasulullah pun makan masuklah Uqbah ke dalam bagian daripada kaum muslimin tersebarlah berita keislaman Uqbah di seluruh penjuru kota Makkah sampai ke telinga salah seorang daripada dedengkot kafir Quraisy subhanallah yang bernama Ubay bin Khalaf dan Ubay adalah teman dekat bagi Uqbah Khalil begitu dekatnya hubungan keduanya bagikan abang dan adik maka bertemulah ketika itu Uqbah dan Ubay bin Khalaf. Bertanya Ubay, Uqbah, benarkah kudengar engkau telah memeluk agama Muhammad? Sabauta, engkau telah murtad daripada agama nenek moyangmu? Kudengar engkau telah meninggalkan kalimat syahadat. Apa kata Uqbah? Sungguh saya mengucapkannya hanyalah karena ingin mencari keridhaan Muhammad bukan dari hati saya supaya dia senang kepada saya supaya dia makan yang saya hidangkan berkata Ubay bin Khalaf, wallahi wajahku haram kau lihat majlisku haram kau datangi sampai engkau datangi Muhammad ludahi dia subhanallah sampai engkau kafir kepada agamanya. Ikhwati rahimakumullah, sebagian riwayat menyebutkan Nabi sedang sujud datanglah Uqbah dia letakkan kotoran di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan belum terjadi hal ini sehingga terjadilah peperangan Badar terjadilah peperangan Uhud subhanallah kembalilah Uqbah murtad gara-gara siapa Ubay betapa dahsyatnya pertemanan membuat orang binasa masuk ke dalam neraka tatkala temannya menggiringnya ke neraka pada perang Badar ikhwati rahimakumullah terbunuhlah Uqbah bersama terbunuhnya orang-orang yang terbunuh daripada pemimpin-pemimpin Quraisy 70 orang pahlawan-pahlawan Quraisy terbunuh pada perang Badar masuk di antaranya Uqbah subhanallah pada perang Uhud terbunuhlah Ubay bin Khalaf maka Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan tentang penyesalan Uqbah dalam sebagai riwayat penyesalan Ubay bin Khalaf tidak mau mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah mengatakan ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا pada hari kiamat pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan geram kenapa dahulu dia jadikan si fulan sebagai teman dia berkata ya laitani aduhai Kalaulah saja dahulu tidak aku jadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adhallani. Berkata Allah, "Ya wailata laitan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Kalau seandainya dahulu aku tidak mengambil si fulan sebagai sahabat, kalaulah dulu aku mengikuti jalan Rasul, sungguh sahabatku telah menyesatkanku daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah jami'an. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. As-sahib sahib. Teman dia menarik. Bahkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikutip oleh Abu Daud sebagian dikutip oleh Imam yakni dari sahabat Nabi SAW Aisyah sebagian daripada sahabat Rasulullah Abu Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Aisyah, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Al-mar'u sesungguhnya seseorang 'ala dini khalilihi akan senantiasa mengikuti agama kekasihnya, agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah wallahi kalaulah bukan kalaulah yakni tidak ada Abu Jahal ya di sisi paman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya kalau enggak ada Abu Jahal di sana enggak ada Abdullah bin Nabi Umayyah di sana niscaya Abu Talib akan mengucapkan kalimat syahadat dalam sahih Bukhari dalam sahih Muslim Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesuk pamannya yang kritis dalam keadaan sekarat. Dia datangi pamannya, diharapkan pamannya mengucapkan kalimat syahadat dan wafat di atas keislaman. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha allah. Wahai pamanku Tidaklah kau ucapkan kalimat La ilaha illallah Kalimat inilah kalimat yang akan saya jadikan hujah Memberikan syafaat untukmu di hari kiamat Pamannya melihat Nabi SAW Dan hampir dia ucapkan Tapi berkatalah Abu Jahal, Amar bin Hisham Dan temannya Abdullah bin Nabi Umayyah Ya Abu Talib atarghabu an millati abika wahai Abu Talib apakah engkau telah kafir membenci agama nenek moyangmu apakah engkau kafir kepada agama Abdul Muttalib apakah engkau kafir kepada agama nenek moyangmu dia pun terdiam Nabi tidak pernah jenuh dan bosan tak berapa lama kembali Nabi menawarkan ya ammi qul la ilaha illallah Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah kalimat yang saya akan jadikan sebagai hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Abu Jahal mengatakan, "Hai hey, Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama ayahmu, agama moyangmu?" Sampai akhirnya berkata Abu Talib, "Dia di atas agama ayahnya, nenek moyangnya." Dan dia mati di atas kekufuran. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah, lihatlah bagaimana teman berperan membinasakan seseorang. Wallahi kalaulah bukan setelah Allah SWT dan ketentuan Allah SWT ada di sana Abu Jahal, ada enggak ada di sana Abdullah bin, bin Abi Umayyah. Tentunya dengan ketentuan Allah jua, boleh saja orang ini akan mengucapkan kata-kata Islam. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah jami'an. Ada seseorang pada masa tabi'in memiliki seseorang anak paman yang dia cintai, seorang wanita. Tapi anak pamannya ini adalah seorang berpaham khawarij. Karena ayahnya khawarij, maka dia tertarik kepada wanita ini dan ingin menikahinya. Dia datang kepada sahabat-sahabatnya bertanya, "Bagaimana pandangan kalian? Aku ingin menikahi si fulana." Kata mereka, "Jangan. Engkau tahu dia itu pahamnya khawarij dan orang tuanya khawarij, keluarganya khawarij. Kami khawatir engkau akan terjebak ikut pemahaman dia. Berkata laki-laki ini tidak, saya akan merubahnya. Saya akan memberikan kepada petunjuk, menariknya kepada sunnah. Itu ucapannya. Ya ikhwati, pernikahan pun dilakukan tanpa terasa ya laki-laki ini telah terjebak pada paham khawarij bahkan dia yang memerangi kaum muslimin lantaran siapa lantaran teman dekatnya istrinya yang menyesatkan dirinya fala haula wala quwata illa billah jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihatlah bagaimana pertemanan antara Abu Bakar dan Uthman Abu Bakar dan Tolha Abu Bakar dan Zubair, Abu Bakar dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka adalah teman-teman dekat sebelum Islam datang. Mereka diikat dengan pertalian pertemanan yang begitu akrab satu sama lain. Allahu Akbar. Hari ini Abu Bakar memeluk Islam. Besok dia giring kawan-kawannya enam orang langsung masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Diterangkan kepada mereka bagaimana Islam, bagaimana Nabi, bagaimana wahyu yang turun. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Inilah teman. Maka seseorang hendaklah melihat siapa teman dekatnya, siapa siapa teman curhatnya, siapa teman chattingnya. Dunia sekarang terbentang berbagai macam bentuk perkembangan dunia, teknologi, Orang sekarang berteman dengan mudahnya. Berbagai macam jejaring sosial. Facebook, Twitter, WhatsApp, ya kadang-kadang dengan langsung kita bisa melihat ya Skype berbagai macam cara sekarang Allah mudahkan untuk berteman dan subhanallah wallahi sebagian orang tersesat karena salah dalam memilih teman dalam berchatting teman dalam berfacebook ria berbagai macam ragam kejadian-kejadian kita lihat subhanallah subuhan tersebar gara-gara berteman yang salah gara-gara masuk ke dalam situs-situs yang salah masuklah subuhan sungguh zaman di zaman yang begitu mudahnya orang mengkonsumsi subuhan dahulu kala tidak dikenal yang namanya handphone, tidak ada Facebook, tidak ada jejaring sosial. Kalaulah ingin menyebarkan, menyebarkan dari mulut ke mulut sekarang Allah dalam tempo yang begitu cepat Anda tulis dalam waktu yang bersamaan sampai ke seluruh penjuru dunia dapat mengetahuinya. Subhanallah. Maka Anda hendaklah berhati-hati dalam berteman. Ya, betapa banyak terjadi berbagai macam musibah, bencana pertemanan terjadi kasus pemerkosaan dari mana? Pertemanan yang salah dalam Facebook, subhanallah. Ya, terjadi penyimpangan mengikuti berbagai macam ragam subuhat paham-paham yang menyempat dalam Islam. Dari mana bermula? Internet. Subhanallah, jejaring sosial. Sungguh ikhwati rahimakumullah. Alangkah bahayanya ketika seseorang salah memilih teman dalam segala hal. Subhanallah. Memilih teman dekat sebagai istri, memilih teman dekat dalam bekerja dan dalam segala hal. Hendaklah seseorang senantiasa waspada. Ikhwani rahimakumullah. Bersabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim mengungkapkan bagaimana perumpamaan dalam berteman innama mathalul jalisis salihi wal jalisi su'i kahamilil miski wa nafikhil kir perumpamaan berteman dengan seseorang yang saleh dan berteman dengan seseorang yang fasik bagaikan pertemanan dengan seorang pembawa minyak kesturi yang dia jual dan seseorang yang berteman dengan pandai besi tukang tiup api untuk membakar besi Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fahamilul miski." Adapun seseorang yang kerjanya menjual parfum, minyak wangi, minyak kesturi, imma an yahdhiyaka boleh saja berteman dengannya ya terkadang dia memberikan kepadamu parfum tersebut untuk dicoba wa imma an minhu boleh saja engkau membeli daripadanya wa imma an tajida minhu rihan tayyibah boleh saja engkau berdekatan dengannya engkau mencium harum yang bagus ya aromanya Subhanallah. Anda jika berteman dengan minyak, penjual minyak wangi, minimal Anda mencium harumnya begitu harum. Kadang-kadang diizinkan untuk mencoba tes. Kadang-kadang Anda membeli. Subhanallah. Semuanya kebaikan. Tapi bagaimana berteman dengan orang yang fasik, yang zalim? Maka bersabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wa nafikhul kir" Adapun orang yang meniup api agar membakar besi, pandai besi, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Imma an tahriq thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithan. Boleh saja dua kemungkinan. Dia membakar pakaianmu. Berdekatan dengan tukang las, terbakar pakaian. Berdekatan dengan tukang pandai besi yang membakar besi, kadang-kadang terbang ya, api-api atau bunga-bunga api ini membakar subhanallah, membakar kain kita walaupun nggak terbakar tubuh kain terbakar rugi ya sebagaimana berteman dengan orang merokok ahlul hisab ya kan kadang-kadang terbakar bahkan bukan terbakar baju terbakar rumah gara-gara rokok Mina itu pernah terbakar besar gara-gara orang lemparkan rokok dari atas makanya dirubah sekarang dengan tenda-tenda kedap api bahaya subhanallah bahaya sekali ikhwati rahimakumullah jadi kata Rasulullah SAW berteman dengan orang jahat sama dengan berteman dengan pandai besi. Kalaulah dia tidak membakar bajumu, pasti akan mencium bau asap yang busuk. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-asdiqa'u thalatha. Teman itu ada tiga jenis. Kata beliau, ahaduhum kal ghidha'i la budda minhu. Ada teman bagaikan yakni makanan pokok yang kita tidak akan mungkin tanpanya hidup. Subhanallah. Kal ghidha' kita tidak akan mungkin hidup tanpanya. Ya, harus berdekatan dengannya jauh daripada dia mati. Subhanallah. Ya, orang yang tidak makan mati. Jadi ada orang-orang yang kita harus senantiasa bersamanya. Ya, baik dalam perkara-perkara dunia kita, dia mampu membantu mewujudkan. Kita bekerja dengannya dalam perkara-perkara dunia, atau kita mengambil ilmunya dalam perkara-perkara akhirat kepada para ulama-ulama. Tidak mungkin kita hidup tanpa mereka. Subhanallah. Ini yang pertama, kal ghidha, bagikan bahan makanan pokok yang dibutuhkan selama-lamanya. Orang jauh daripadanya lapar. Tampaknya orang akan mati dan binasa. Wathani kaddawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang kedua, ada teman itu bagaikan obat. Kita hanya berteman dengannya ketika kita sakit, ketika butuh kepadanya. Ya, berteman dengan dokter, apakah anda tiap hari kemana-mana ikut dokter? Enggak. Kapan kita ke dokter? Sakit. Subhanallah. Maka ada orang-orang yang kita hanya datang kepadanya ketika butuh dalam perkara-perkara dunia kita, ya. Kita butuh kepadanya. Mungkin apa namanya? kerjasama dalam proyek-proyek dunia, urusan-urusan dunia, hanya sebatas pertemanan dalam perkara-perkara dunia. Di luar itu kita nggak berteman dengannya. Subhanallah. Di luar itu kita nggak butuh kepadanya. Kita butuh kalau ada kebutuhan. Ini jenis yang kedua, ya. Sebagaimana ulama yang tatkala kita butuh kepada fatwa-fatwa mereka, kita datang kepada mereka, bertanya kepada mereka, subhanallah. Dan yang ketiga, والثالث كداء لا يحتاج إليه قط yang ketiga teman bagaikan penyakit keda kita tidak pernah butuh kepada penyakit tidak pernah kita harapkan penyakit bahkan kita khawatir dekat-dekat penyakit berteman dengan orang-orang seperti ini hanyalah menularkan sakitnya kepada kita dan penyakit dalam agama hanya dua yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Berteman dengan ahlu syahwat, wallahi lambat laun dia akan giring Anda ke diskotik-diskotik, ke bar-bar. Orang itu buta tentang dunia, malam, ya, buta tentang berbagai macam ragam kemaksiatan, dunia pelacuran, dia nggak pernah tahu. Tapi berteman dengan seseorang yang ini dunianya. Awalnya berbincang-bincang, awalnya iseng-iseng. Ayolah kita jalan ke sana. Hanya lihat-lihat dulu pertamanya. uh di sini tempatnya. Coba-coba masuk ke diskotik ini, masuk ke pub ini, masuk lambat laun terjerumuslah dalam gelimang syahwat. Tenggelamlah dia bersama orang-orang yang tenggelam. Subhanallah. Ini berteman dengan ahlus syahwat. Berteman orang yang umumnya tentang perkara dunia tanpa pernah mengindahkan rambu-rambu ilahi, transaksi riba, tipu menipu, lambat laun orang ini akan meniru gayanya. Pertama dia mungkin jujur dan saya jujur mengatakan ada orang-orang yang dia pertama kali masuk dalam suatu instansi, suatu perusahaan atau suatu tempat yang di sana tempat basah kata orang Banyak sekali sana uang-uang yang haram, uang-uang yang subhanallah yang tidak halal di, diambil. Orang ini lurus, istiqamah, lambat laun dia melihat lingkungan sekitarnya mengambil, yang mengkonsumsi, menikmati Akhirnya ya mungkin satu hari dia sanggup, dua hari, tiga hari, seminggu dia melihat kawannya menikmati uang haram dan kawannya santai-santai, tenang-tenang, nggak ada masalah. Lambat laun dia pun ikut-ikutan. Terjebaklah di dalam berbagai macam gelimang syahwat, tenggelamlah dia bersama orang tenggelam. Lambat laun sama, nggak ada bedanya dia dengan mereka. Subhanallah. Ya, Kemudian andai kata berteman dengan ahlus syubuhat, hari ini mungkin Anda sama dia berdebat. Apa yang dia katakan Anda bantah. Lambat laun masuklah sedikit demi sedikit syubuhat. Subhanallah. Anda pun tertarik, terpaut ikut dengan dia. Sungguh benar berkata para ulama, ya, Asyubhatu khattafah. Sungguh yang namanya syubhat itu menyambar-nyambar. Wal qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Kadang orang sok-sokan dia ambil situs ya atau dia chatting dengan ahlus syubhat dari Rafidhah, orang-orang Syiah dan seterusnya. Ya, dia coba membela, dikeluarkan subhat, dikeluarkan subhat, dikeluarkan subhat. Lambat laun dia melemah. Lambat laun dia ikut. Pertama membenci, lambat laun melemah, toleransi lambat laun mengikut. Begitulah ikhwati rahimakumullah. Subhanallah. Bahayanya berteman dengan mereka ahlus syahwat dan ahlus subhat. Karena itulah kita melihat para ulama mereka tidak pernah rela untuk dicekoki berbagai macam syubhat karena itulah kita mendapati ada seorang daripada ulama yang datang seseorang ahlul bidah daripada ahlul kalam berkata kepadanya wahai fulan berikan saya kesempatan membacakan kepadamu kitabullah satu ayat saja dia katakan jangankan satu ayat setengah pun saya tidak akan mau kalau engkau tidak pergi saya pergi tinggalkan dirimu subhanallah betapa bahayanya ikhwati Allah ketika orang salah dalam memilih teman binasalah dia fala haula wala quwata illa billah Kemudian ikhwati rahimakumullah, bagaimana teman yang harus dijadikan sebagai teman? Apakah Islam memiliki konsep? Tentu ada. Subhanallah. Saya tertarik mencermati sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana kita mencari teman agar kita selamat dan tidak tersesat. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang terdapat dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman pada ayat ke-18 Inilah konsep teman ideal Yang harus anda cari Dimanapun mereka berada Bertemanlah dengannya Pegang tangannya, jangan lepaskan dia Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi pada ayat ke-18 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Inilah konsep teman yang ideal yang kita harus duduk dengannya. Bahkan ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi merasa berbangga berteman dengan pembesar-pembesar Quraisy yang Nabi berupaya menunjuki mereka, berbincang-bincang dengan mereka. Dan orang-orang Quraisy ini, pembesar-pembesar Quraisy mengatakan Muhammad, majlis kami ini jangan pernah masuk kepadanya Tuh budak-budak itu, tuh orang-orang miskin itu jangan gabung di sini. Kalau kau ingin dakwahi kami, kami saja. Kami enggak mau dikotori dengan majlis-majlis seperti itu. Maka Allah turunkan ayat mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah jangan kau pilih-pilih. Kau harapkan hidayah terhadap orang-orang yang memang tidak Allah inginkan bagi mereka hidayah karena kesombongan mereka, karena harta mereka, karena jabatan mereka. Ikhwati rahimakumullah. Penghalang hidayah jabatan, kekuasaan, harta, pengikut. Ini penghalang hidayah. Adapun orang-orang yang fakir, orang-orang awam, orang-orang miskin, enggak ada tendensi mereka sehingga begitu mudahnya mereka mengikuti kebenaran. Subhanallah. Allah katakan, ya, wasbir nafsaka bersabarlah engkau wahai Muhammad sabarkan dirimu untuk duduk dengan siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Dengan orang-orang yang senantiasa beribadah, menyeru Tuhannya, berzikir mengingat Tuhannya di kala pagi dan petang. Yuriduna wajha. Mereka hanya inginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini terkandung ikhwati, teman sejati adalah teman yang taat dalam beribadah dan ikhlas dalam beribadah. Allah ingatkan wahai Nabi, bersabarlah engkau, duduklah engkau, bersimpuhlah engkau dengan orang-orang yang mereka senantiasa berdoa, beribadah, menyembah Tuhan mereka, meminta kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Mereka murni yang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Carilah teman ikhlas bukan teman yang ria beribadah karena ingin dipuji ingin dipuja berdakwah karena ingin dipuji dan dipuja bekerja untuk manusia bukan orang-orang yang malas beribadah jangan dekati mereka jangan berteman dengan mereka kalau anda tidak bisa mewarnai mereka jauhi mereka temani orang-orang yang taat beribadah yang mengerjakan sholat lima waktu yang senantiasa datang ke masjid berzikir kepada Allah tidak tinggal jemaah temani mereka kata Allah Subhanahu wa taala wala ta'du aynaka anhum jangan pernah kau palingkan matamu dari mereka kau palingkan matamu kepada orang lain kepada tu orang-orang kaya tu para pejabat tu para penguasa berapa Kata Allah SWT Turidu zinatal hayatid dunia Karena engkau inginkan perhiasan kehidupan dunia Subhanallah Kadang-kadang Allah Betapa Da'i-da'i ya melihat kepada orang-orang kaya, kepada para pejabat, kepada para penguasa, melupakan dakwahnya kepada orang-orang kecil yang kita sebut wong cilik, melupakan dakwah kepada wong cilik. Subhanallah. Padahal wallahi mereka itu yang begitu berharap kepada anda Mengharapkan ilmu anda Mengharapkan sentuhan anda Di sana enggak ada amplop tebal Subhanallah Di sana enggak ada transportasi Di sini banyak anda tinggalkan mereka Subhanallah Duduk bersimpu dengan orang-orang besar Ya, dengan orang-orang kaya Jangan seperti itu engkau wahai Nabi Yang mulia sallallahu alaihi wasallam Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina." Jangan pernah kau patuhi, kau turuti orang-orang yang lalai berzikir kepada kami. Jangan berteman dengan orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, yang lupa kepada Allah, yang lupa negeri akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Man aghfalna qalbahu an dzikrina." Kami memang membuat hatinya lalai daripada mengingat kami subhanallah wattaba'a jangan pernah kau turuti kau patuhi orang yang mengikuti hawa nafsunya bahaya racun dalam kehidupan jangan berteman dengannya standarnya adalah hawa nafsunya tuhannya hawa nafsunya orang-orang seperti ini jangan berteman dengannya engkau akan terpengaruh Subhanallah. Wa kana amru furta adalah urusannya ya, urusannya furta menyimpang, melampaui batas. Subhanallah. Inilah ikhwati rahimakumullah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih teman. Subhanallah. Demikianlah kajian kita dahulu sampai di sini. Ya, berhubung waktu Isya telah dekat, insyaallah taala selepas Isya nanti kita akan buka soal jawab mungkin sekitar 20 menit ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim pantun tentang sahabat Indah nian kota Jakarta kalaulah tiada banjir yang datang saya ulangi lagi. Indah nian kota Jakarta. Kalaulah tiada banjir yang datang. Tiadalah nikmat hidup di dunia tanpa sahabat, teman berjuang. Bumi Cilengsi, negeri bestari. Di sana roja menyebar dakwah. Carilah sahabat, teman sejati mengajak dirimu menuju jannah. Kota Bogor, kota hujan. Alamnya indah, hijau berseri. Sengsara badan karena teman menyesatkan langkah menuju ilahi. Masjid Al-Barkah, masjid bertuah. Ini Masjid Al-Barkah kan? Masjid Al-Barakah Masjid bertuah tempat mengaji akhwat dan ikhwan pilihlah teman karena Allah bukanlah karena ia hartawan dari Cengkareng menuju Roja jalannya macet penuh antrian pilihlah sahabat orang bertakwa walaupun tiada pangkat jabatan darilah mana datangnya banjir darilah kali turun ke kota jangan berteman seorang yang fajir fajir maknanya fasik pemilih nafsu angkara murka apa tandanya kota kebayoran penduduknya ramai tiada kuduga bila ahlu bid'ah dijadikan teman merana sengsara di dalam neraka. Itulah tadi saya tulis ya sambil berjalan kemari semoga bermanfaat dan menghibur antum semua. Allah taala alam. Silahkan jika ada pertanyaan. Pertama pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Bolehkah saya berdoa kepada Allah Agar Allah mencabut rasa cemburu saya Yang terkadang menurut suami saya Berlebih-lebihan Sering memicu konflik syukuran Kayaknya lanjutan yang tadi ini <laughs> Ada tadi satu hal yang saya terlupa ya eh, tadi saya katakan tentang wajibnya adil dan Nabi berlaku adil dalam nafkah, dalam eh, apa namanya bermalam. Tapi ingat, makna adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang harus dipahami. Bukanlah makna adil istri pertama anaknya lima istri kedua anaknya satu dibagi sama rata uang belanjanya bukan itu adil ya di dalam masalah keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya bukanlah maknanya tatkala anda baru mampu membeli satu rumah untuk istri pertama istri kedua nuntut mas nggak adil belikan saya rumah sabarlah Nanti kok ada rezeki baru dibeli. Ya. Maka makna adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jangan sampai salah persepsi. Berarti andai kata saya memberikan jatah belanja kepada si fulana sekian harus sama dengan si fulana enggak bukan itu maknanya adil andai kata kita punya anak kita harus berlaku adil kepada anak kalau kita zalim, kita berdosa. Makna adil kepada anak menempatkan suatu pada tempatnya. Kebutuhan anak kuliah tidak akan sama dengan kebutuhan anak kita yang masih di TK. Ya, itulah makna adil. Adapun menjawab pertanyaan ibu ini, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar Allah mencabut rasa cemburu saya? Tidak boleh. Kalau dicabut rasa cemburu, habislah sudah. Ya. Kenapa? Dengan cemburu inilah kita hidup. Andai kata istri nggak punya rasa cemburu kepada suami, udah nggak ada lagi mikat. Ya, tidak boleh. Yang boleh adalah ya Allah, ya Janganlah sampai cemburu saya ini kau jadikan melampaui syariatmu. Boleh. Cemburu harus ada. Siapa yang enggak punya rasa cemburu? Yang tidak punya rasa cemburu, dia bukan manusia, dia robot. Robot yang tidak punya rasa cemburu, ya, yang tidak punya cinta, yang tidak punya cemburu, ini bukan manusia, tapi robot berjalan. Maka harus ada cemburu, tetapi hendaklah cemburu tidak melampaui batas sehingga menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Suaminya mau nikah lagi, cemburu dia, diharamkannya suaminya menikah. Subhanallah, ya. Akhirnya tiap hari bertengkar. Enggak boleh seperti ini. Ya. Enggak boleh mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Hendaklah pada porsinya. Ya, maka cemburu yang berlebihan pasti akan memicu konflik. Ya, harus diletakkan pada bingkai yang benar. Bentar-bentar pulang sibuk, ambil handphone suami, cek. Suami terlambat pulang, di mana mas? dibawa pantauan kemana-mana. Ya bahaya seperti ini, suaminya akan kesal dengan dia. Ya tanamkan yakni kepada diri anda bahwa suami anda adalah pemimpin terbaik. Ya jangan terlampau banyak ya dicurigai. Kemudian ini pertanyaan dari saudara kita Ustadz Ana pernah memasukkan teman atau saudara ke pesantren yang ternyata ajarannya penuh dengan penyimpangan, kebid'ahan. Waktu itu anak belum mengaji sunnah dan belum tahu dan sangat menyesal ketika anak ini ternyata sekarang sudah <laughs> menjadi ustadz, ustadz ahlu bid'ah menyeru kepada bid'ah bagaimana dosa saya terhadap orang-orang yang saya masukkan ke pesantren tersebut subhanallah ya apakah juga saya mendapatkan dosa kecipatan dosa andai kata dia menyebarkan ilmu yang sesat mengajak orang kepada kesesatan apakah saya kecipatan dosanya sampai saya mati ya ustaz ya Jawabannya, Anda wajib memberikan nasihat kepada orang-orang yang dahulu Anda giring kepada kesesatan. Katakan, aduh, akhi, saudaraku, adik, teman, ternyata apa yang kamu pelajari itu tidaklah benar menyelisih Quran, menyelisih sunnah. Ini dalilnya. Ternyata pesantren yang tempat antum belajar itu tidak sesuai dengan Quran dan sunnah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mengaji, belajar. Kalau engkau sekarang menjadi ustaz, mengajak hal-hal yang seperti ini enggak ada dalilnya ini. Amaran ini enggak ada dalilnya, ini enggak ada dasarnya. Amalkanlah yang sunnah Mari sama-sama kita mengaji Mari sama-sama kita kembali kepada sunnah Kepada agama Allah subhanahu wa Dakwah hidiyah Ya, andai kata Anda telah menerangkan kepadanya, berusaha meluruskan pemahamannya dan dia tetap ngeyel, tetap ngotot pada apa-apa yang telah dia yakini kebenarannya tanpa ilmu, tanpa hujah, Anda telah lepas. Maka sungguh berbahaya ketika kita menyesatkan orang. Ya, andai kata Anda menjadi tokoh yang menyesatkan orang banyak, bahaya sekali. Maka ketika anda bertobat anda kata memang orang banyak telah tersesat disebabkan dakwah anda Wajib permaklumkan kepada mereka Baik dalam bentuk pidato Dalam bentuk tulisan, pernyataan Saya berlepas diri daripada apa yang dahulu saya serukan Seperti itu Ya eh, Seorang imam yang kita kenal Imam Al-Sunnah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari Dia ikut paham Mu'tazilah bertahun-tahun Karena orang tuanya, ayahnya oleh dirinya al Jubai, Abu Ali Jubai, mengajarkan dia paham Mu'tazilah ketika dia berdialog dengan orang tua tirinya ini dan orang tua tirinya enggak bisa menjawab akhirnya dia pun bertobat menyesal naik dia ke atas mimbar pada hari Jumat Ketika orang berkumpul dia katakan, "Wahai saudara-saudaraku, saksikanlah, saya sejak saat ini berlepas daripada paham Mu'tazilah yang dahulu saya serukan kepada kalian, sebagaimana saya melepas baju saya ini, lepasnya baju luarnya." Wajib. Dahulu Anda ajak orang, "Yuk kita ngaji." Ternyata ngajinya salah. Ngajinya menyimpang, ngajinya kepaham radikal. Wajib bagi anda memberitahukan kepadanya itu salah lo. Saya menyesal. Saya bertobat kepada Allah. Saya berlepas diri pada itu. Ajak dia Andai kata anda telah berusaha maksimal Dia tetap pada tempat tersebut Enggak mau keluar Anda telah lepas beban Kalau tidak tetap anda punya beban Di hadapan Allah Taala. Maka cari dia Bagaimana anda mengajaknya kepada kejelekan Sekarang ajak dia kepada kebaikan Ustaz bagaimana cara menerapkan perkataan Syekh Muqayyim Tentang teman yang ada tiga jenis Agar bisa diterapkan dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah Mohon bimbingannya Lihat ya Anda itu berteman apa tujuannya Sekarang nih ya yang namanya perkara dunia. Anda harus punya relasi teman-teman yang Anda senantiasa bersamanya dalam perkara dunia. Tapi hanya sebatas perkara dunia. Karena Anda nggak mengharapkan daripada ilmu agama dia nggak punya. Ya, boleh jadi dia bukan muslim, boleh Anda berteman dengannya tapi ketika butuh. Bermuamalah dengannya ketika butuh. Sebagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Ya, ini enggak mungkin Anda jadikan sebagai teman dekat khalil, enggak ada gunanya. Anda hanya berteman kepadanya ketika butuh. Berteman dengannya sama terkala kita harus ke belakang. WC itu kapan kita ke sana? Ketika butuh. Enggak ada orang bermimpi enaknya lah tidur di WC malam hari. Enggak ada. Ya, Bahkan dia hilangkan ingatan tentang WC. Apa diingat-ingat WC? Tapi ketika dia butuh, Masya Allah. Semua dia lupa yang ingat hanya apa? WC. Sholat pun lupa, harus tinggalkan langsung cicing dia. Maka ada orang seperti WC. Subhanallah. Kita hanya berhubungan dengannya sebatas kebutuhan. Ada orang bagaikan apa? Bagaikan penyakit dekat dengan dia terinfeksi. Anda dekat-dekat sama orang yang penyakit menular, Anda tertular dengan penyakitnya subhanallah. Ya, bahaya. Inilah ahlu bid'ah, inilah ahlu syubhat, ahlu syahwat. Jauh-jauh hati-hati. Jangan dekat-dekat. Subhanallah. Jangan coba-coba untuk berdialog dengannya kalau anda nggak siap, anda nggak paham, anda bukan dokter yang bijak. Jangan dekat-dekat dengan pasien seperti ini. Jauhi dia. Anda akan tertular. Ada orang-orang yang kita butuh apa namanya? Yang kita butuh selama-lamanya kepadanya. Nggak mungkin ditinggalkan. Kenapa? Meninggalkannya sama dengan meninggalkan makanan. Kita akan mati tanpanya Inilah ulama-ulama Rabbani, para penimba-penimba ilmu, para ustad-ustad kita. Subhanallah. Enggak boleh jauh dari mereka. Jauh dari mereka sama dengan jauh daripada makan. Anda akan kelaparan. Wajib senantiasa harus dekat mereka, bersimpu di majlis mereka. Bahkan andai kata Anda di suatu kampung enggak ada ustadznya, anda terancam sesat, terancam enggak paham Islam yang benar, wajib bagi Anda hijrah selama Anda mampu. Tinggalkan kampung tersebut. Subhanallah. Maka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa teman? Ada teman-teman bagaikan madu, manis nikmat. Ada teman-teman bagaikan racun. Subhanallah. Pahit, ya, bagaikan empedu. Maka hendaklah orang bijak untuk menilai, ini teman untuk apa? Oh, ini teman untuk bisnis saja. Silahkan. Oh, ini teman harus saya pegang nih orang saleh nggak boleh saya tinggalkan. Pandai-pandailah dalam bersikap. Ya, Anda nggak akan mungkin lepaskan orang-orang seluruhnya. Anda harus berteman dalam segala hal kepada orang soleh mustahil. Karena nggak semua orang soleh itu punya perusahaan, punya punya harta, nggak mungkin. Anda harus berhubungan dengan manusia, dengan orang kafir Anda berhubungan, ya, dengan orang-orang awam yang Anda berhubungan dengannya. Kadang-kadang dengan orang fasik harus ada hubungan tertentu ya supaya terselamat daripada kefasikannya sebatas pertemanan belaka wallahu taala alam Cukup ya sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.